Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Suatu hari ada orang menelpon saya. Assalamualaikum kata dia. Saya jawab Waalaikumsalam. Ustadz Somad ini mau menyerahkan SK surat keputusan. SK apa? SK Ustadz menjadi komisi fatwa. Ini komisi yang paling hebat karena bisa menghalalkan semua yang haram. Masih fatwa halal. Saya tanya yang ngasih SK itu siapa? Profesor Dr. Ilyas Husti. Padahal saya tak pernah jumpa dengan beliau. Rupanya beliau kalau menilai orang tak perlu jumpa, cukup dengar nama saja. Asal dia percaya, dipercayakanlah saya menjadi komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pisang emas bawa berlayar Masak sebiji di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi dibawa mati Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan Dulu kalau Dr. Mustafa Umar pergi ke Malaysia Saya menggantikan beliau Di Masjid An-Nur Suatu subuh saya menggantikan beliau Judul ceramahnya Bahaya Zolim Saya pun ceramahlah Siapa saja yang zalim Maka nanti di akhirat Dia akan membayar kezalimannya Kalau kita zalim sebagai kepala desa Satu desa akan menuntut Kalau kita zalim satu kecamatan Camat akan dituntut Kalau kita zalim sebagai bupati Satu kabupaten akan menuntut Selesai ceramah Datang bapak pegawai PU Ustaz Somad tadi nyebut bupati. Iya, ada tadi bupati tersinggung langsung pulang. saya bilang saya mana kenal, saya baru pulang. Mana tahu saya mana bupati, mana camat. Makanya Ustaz ceramah akan datang hati-hati kata dia. Iyalah. Sesudah itu tak ada tersinggung bupati. Tak lama sesudah itu masuklah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati gitu. Nah, ini yang dia tersinggung. Saya udah pucat juga udah. Waktu itu belum viral lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Bupati Ya Pak Saya udah siap-siap nih kalau ditanyanya Ada apa Pak? Bisa Ustadz kami bawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu Oh bisa lah saya bilang Itulah awal saya ceramah di Rokan Hulu Sampailah tahun 2016 6 tahun saya ceramah bolak-balik ke Pasir Pangarayan Sampai 2016 Yang membawa saya Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MS. Nah Tak ada janji mau jumpa malam nih. Aku tak pernah mencarimu, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Tengok, langsung keluar air putih. Kemudian hadir pula bersama kita Bapak Kapolsek. Kapolsek K itu kepala, pol itu polisi, sek itu artinya sektor, bukan hubungan kelamin kalau kecamatan Kapolsek, di atas itu Kapolres, di atas itu Kapolda, di atas itu Kapolri. Saya belakang-belakangan nih baru tahu. Dulu asal nampak saya pakai baju coklat polisi. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Alhamdulillah keempat-empat tuh sudah pernah berfoto sama saya. Fotonya saya simpan. Asal ada polisi menilang, mau saya tunjukkan. Sudah saya siap-siap kan? Jadi nanti kalau disempritnya tunjukkan. Sampai sekarang belum pernah. Itu pula. Dulu selalu kena tilang. Di depan mall SKA itu, karena mau cepat ceramah, membelok saya. Begitu belok, pri. Bayar di sini atau pengadilan? pengadilan Pak Bawalah saya ke pengadilan Jalan Melati 70 ribu Di sidang Ngantri dari jam 7 pagi sampai jam 11 Sidang 70 ribu Ingat betul saya Berkesan Pokoknya di mana letak keluar duit ingat gitu Alhamdulillah malam ini berjumpa Cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat saya sudah menulis Masjid Ikhlas ini Tak ingat berapa bulan yang lalu Tapi ada ditulis itu Masjid Ikhlas Omar Nama Masjid Ikhlas Dia kontak janjinya Omar Saya kalau sudah berjanji Tak pernah saya hapus Tak pernah saya buang Kalau sudah saya janji situ Siapapun mau tak bisa robah Tapi saya tak pernah menelpon masjid Tak pernah menjatuh saya telepon. Saya jadi apa tidak? Saya diam saja. Kalau dia tak menelpon, berarti saya istirahat. Maka nah, saya tak telepon masjid ikhlas, saya diam saja. Semalam baru ditanya. Ustaz jadi tak menjadi, Jadi kata saya. Kapan? Besok malam. Nah, maksud saya maunya panitia itu, wah ini terlalu mepet Pak Ustaz. Kalau gitu kita batal aja lah. Maksudnya. Oke lah Ustaz, besok malam masjid ikhlas. Yalah, bayangan saya paling dua sok ini. Nah, persiapannya cepat betul. Rupanya melimpah ruah, masya Allah. Nah, ah, jadi kalau ada mau mengeluarkan kotak impak, gila masanya. Keluarkanlah. Nah, mana? Keluarkan, coba sikit. Jadi Bapak Ibu dulu itu tidak ada kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Tak ada tahun 1900 sekian, tak ada. Karena orang Arab ini tak tahu membuat kalender. Kebetulan waktu itu banjir disebut Amul Faydon, tahun banjir. Kebetulan tahun itu meninggal Pak Cik Nabi Meninggal pula istri Nabi Maka tahun duka cita Bahasa Arabnya duka cita Amul Husni Tahun duka cita Jadi kalau ada kawan kita namanya Husni Itu duka cita Bukan Husni Kalau Husni baik Husni Zai duka cita Husni baik Nyamplok marah Pak Husni ke saya nanti kalau kebetulan tahun itu datang tentara Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Al-fil artinya gajah Maka disebut tahun itu tahun gajah Kita pun di bumi Melayu ini dulu begitu nenek moyang kita Saya dulu kuliah di IAIN Susko Tahun 1996 Fakultas Tarbiyah jurusan bahasa Arab. Di kelas itu ada satu kawan saya. Kalau kenalan dia maju ke depan, nama saya Anu, lahir 1976. Nama saya Pulan, lahir 1976. Lama-lama saya penasaran, saya tanya, "Kamu kenapa nyebut lahir saja? Kenapa tak tahu tanggalnya?" Mak saya tak menulis gitu. Jadi tak ditulis tanggal sama bulan. Asal lahir, habis itu lahir. Jadi dari mana tahu 1976? Waktu saya tanya emak saya, kapan saya lahir, mak? Waktu engkau lahir, pokok kelapa di pasambar petir. Mengaitkan tahun dengan momen itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Kapan aku lahir, Mak? Waktu pokok kelapa di sambar petir. lah anak kampung situ siapa yang tahunnya sama waktu kelapa sambal petir dapatnya satu tahun berapa 1976 itulah tahun jadi masyarakat kita pun begitu tanyalah atuk-atuk kita tuh atuk kapan lahir waktu agresi Belanda kedua berarti 1949 kapan nenek lahir Kira-kira tiga tahun sesudah Jepang lah Mengaitkannya dengan Belanda dan Jepang Itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender Jadi menyambut tahun baru hijrah Maka itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena zaman Nabi 10 tahun di Madinah tak ada kalender Pindah ke Zaman Abu Bakar, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 2 tahun. Tak juga ada kalender. Zaman Umar bin Khattab barulah muncul surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat. Wahai Khalifah Umar, kami malu. Setiap datang surat, tak ada kalendernya. Berkumpullah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Kira-kira kalender Islam ini kita mulai kapan? Itu 17 tahun sesudah pindah ke Madinah. Artinya apa? 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah, 13 tambah 17 sama dengan Emang kalau belum minum nih Pak ya gitu. Tiga 13 tahun di Makkah 17 tahun di Madinah 13 tambah 17 sama dengan 30, 30 lah 13 tambah 17 30 30 tahun tak punya kalender setelah turunnya wahyu bermusyawarah Nabi sudah meninggal Nabi sudah meninggal Umar bin Khattab ini orangnya santun. Tidak mentang-mentang khalifah main tunjuk aja. Maka dia tanya, sahabat-sahabat kita musyawarah nih. Kapan kalender Islam dimulai? Pendapat pertama, bagaimana kalau kalender Islam dimulai sejak turunnya Al-Quran? Turun Quran tahun 1. Oh, jamaah yang lain tak setuju. Saya tak setuju kalau itu dijadikan tahun satu. Kenapa? Mikrofon ini tak boleh pula kuat. Asal kuat hilang suaranya. Nah, jadi saya saya tidak setuju kalau tahun satunya waktu wahyu turun. Karena wahyu turun tak ada perubahan apa-apa. Yang minum komar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Oleh sebab itu maka pendapat pertama tolak. Seandainya tahun Islam itu dimulai turun wahyu, maka sekarang bukan 1440 tapi 1453 karena Wahyu turun 13 tahun di Makkah baru Nabi pindah. 13 tambah. Sekarang kita tahun ke berapa nih? 1440 nanti. Hari Selasa tanggal 11 September. Meletupnya Twin Tower. Peristiwa 11 September sekaligus nanti menyambut tahun baru Hijrah. Jadi seminggu lagi Ustaz, seminggu lagi Kenapa Masjid Al-Ikhlas menyambutnya sekarang? Itulah ciri orang-orang ikhlas. Kalau orang tak ikhlas sesudah itu baru dia sambut. Kalau ikhlas enggak sebelumnya. Sebelum diminta sudah memberi. Tengok. Masuk duit ke kota kan? Hebat orang-orang ikhlas. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak pakai tahun pertama, batal. Karena turun wahyu tak ada perubahan. Sesuai dengan tema malam ini. Memperingati satu Muharram dengan amar ma'ruf nahi mungkar. mungkar. Quran dinyanyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada perubahan. Oh, Ustaz mengejek kori tadi ya? Enggak. Qori itu luar biasa. Saya selalu mendengar suara beliau di RRI. Suaranya melambung-lambung. Malam ini melihat orangnya langsung. Suaranya mantap, orangnya ganteng pula. Rugilah ibu-ibu yang tak mengangkat dia jadi menantu. Dah, masuk iklan satu. Lalu kemudian ditolak pendapat yang pertama. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau tahun Islam dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad? Oh, ini lebih tua lagi. Seandainya tahun ini diperingati tahun lahir Nabi Muhammad, bayangkan 1440 tambah 53. Berarti kita sekarang tahun 1493. lebih tua lagi karena dimulai sejak lahir Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad lahir tahun satu. Tak setuju juga. Saya tak setuju, Man. Kenapa kamu tak setuju? Karena Nabi lahir tak ada perubahan. Nabi lahir yang mabuk tetap mabuk, yang berjudi tetap berjudi, yang berzina tetap berzina. Lahirnya Nabi tidak ada perubahan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi baik, tapi untuk dirinya saja. Dia soleh untuk dirinya saja. Tidak ada gerakan massal, gerakan sosial, gerakan berjamaah. Pendapat ini pun ditolak. Musyawarah. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Menurut saya, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad meninggal? Wah, kalau Nabi meninggal, maka tahun kita lebih muda. 1440 kurang 10. Berarti 1430. Saya tak setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena kalau untung, untung, untung pendapat yang ketiga ini tak diterima. Bayangkan kalau diterima pendapat ketiga, Dimulai tahun baru Islam sejak hari meninggal Nabi. Setiap tahun baru Islam menangis. Marilah kita mengenang kematian. <laughs> Saya pun tak mau ceramah. Tahun barunya bukan hijrah, tahun baru takziah. Duka cita. Pendapat pertama ditolak. Turun wahyu. Pendapat kedua ditolak. Lahir Nabi. Pendapat ketiga ditolak, meninggal Nabi. Pendapat keempat barulah diterima. Ada ikhtilaf. Yang pertama mengatakan Sayyidina Ali yang punya pendapat ini. Kata Sayyidina Ali, kita pindahkan dari hijrah. Tahun hijrah Nabi itu yang kita buat tahun satu. Pendapat kedua mengatakan Umar bin Khattab. Tapi ikhtilaf ini tak terlalu besar. Ini masalah furuk, bukan masalah usul, bukan masalah prinsipil, bukan masalah primer. Ini masalah kecil saja. Kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hij hijrah. Itulah mengapa tahun hijrah yang diambil. Alhamdulillah ini bagian dari ilham. Wahyu sudah putus karena Nabi sudah meninggal. Dengan adanya hijrah itu nampaklah mana sahabat yang asli sayang kepada Nabi, mana yang hanya pura-pura basa-basi lipstick. Dengan hijrah itu nampak siapa yang betul-betul beramal karena Allah, yang memisahkan antara orang munafik dengan orang yang tulus ikhlas maka hijrah Begitu juga dengan malam ini. Malam inilah baru nampak mana pasukan inti dengan mana yang hanya basa-basi. Mudah-mudahan malam ini semua yang hadir ini jamaah ikhlas semua insyaallah. Walaupun dari masjid At-Taqwa, tapi malam ini dia menjadi orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti adik-adik kalau ada yang bertanya, Gimana ceritanya kenapa tahun kalian itu disebut tahun hijrah? Oh, udah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Masjid Ikhlas. Gimana ceritanya? Sebentar ya, ada rekamannya. Itu enaknya anak zaman sekarang. Kalau kami dulu zaman kuliah, waktu Pak Profil, Profesor Ilyas Usti dosen, kami mesti mendengar. Saya mahasiswa 1996, beliau dosen. Kami mesti mendengar baik-baik Anak zaman sekarang Menulis tidak, mendengar tidak Dihidupkannya apa Lah, nantai deh Kamu gak nulis? Nah, dapat Pas tengok, lobet Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu tak ada. Ketika saya katakan itu di kelas zaman kami dulu tak ada nih mereka merekam merekam. Salah bapak lah. Kenapa hidup zaman dulu? malah kurang ajar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah saudara-saudaraku nah begitulah sejarah bagaimana cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adapun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dikatakan Hari ini tanggal berapa? 4 September 2018 Masehi. Masehi itu siapa? Isa. Ini tidak benar. 23 Zulhijjah hijrah. Hijrah. Betul tak hijrah? Betul apa tak betul hijrah? Betul, karena memang hijrah Nabi Muhammad tapi mengatakan Masehi tak betul Karena itu bukan tanggal lahirnya Nabi Isa 1 Januari itu bukan lahirnya Nabi Isa Lalu kalender itu dari mana? Dibuat oleh Kaisar Romawi Namanya Kaisar Julian Siapa namanya? Kaisar, Julian Kaisar Julian membuat kalender Dibuatnya bulan 1 Januari Januari itu kepalanya dua, satu ke muka, satu ke belakang. Nama berhala itu patung, namanya patung Januari. Makanya kalau ada kawan kita mukanya dua, ah, kasih dia Januari. Di depan kita baik dia, di belakang kita dia ejek-ejeknya kita ah, panggil dia, "Eh Januari." Maka dibuatlah patung yang kepalanya dua tadi di bulan Januari karena dia meninggalkan tahun yang lama menghadapi tahun yang baru itu yang membuat kaisar Julian orang Romawi tidak Kristen bukan pengikut Nabi Isa lalu kemudian kalender ini masuk ke Vatikan ada paus nama paus ini paus Gregorius siapa namanya paus Gregorius yang kemarin itu namanya Benedictus. Yang sekarang ini Franciscus menggantikan Benedictus, menggantikan Paus Paulus. Saya hafal saya. Semua itu kan pengetahuan harus kita pahami dengan baik. Nah, dulu ada paus namanya Paus Gregorius. Diambilnya kalender Yunani tadi dimasukkannya ke Vatikan Roma, dirobahnya, dimodifnya. Akhirnya dijadikan itu sebagai kalender Kristen dari Romawi kuno. Waktu itu kerajaan Siak Sri Indrapura, lu kok tiba-tiba ke Siak pula? Siak 1723. Ingat itu. 1723 1723 1723 1723 Hijrah Masehi itu kerajaan siak siak pakai kalender hijrah. siak pakai kalender hijrah. Tapi kemudian ketika Republik Indonesia merdeka menggabungkan diri dengan PBB. Apa itu PBB? Bukan pajak bumi dan bangunan. PBB itu United Nation United Persatuan Nation bangsa-bangsa United Nation Persatuan Bangsa Romawi Bangsa Jerman Bangsa Melayu Menyatukan diri Bingung mereka Mau ngambil kalender mana Akhirnya PBB meminta dari Vatikan Vatikan memberikan kalender Gregorius maka yang betul itu adalah orang barat. Orang barat tidak menyebut Masehi, tapi disebut Gregorian calendar. Coba tulis Gregorian calendar. Saya mau nunjukkan HP saya aja. Gregorian calendar. Kalender Gregorian. Sekarang ada software namanya Convert Convertel kalender convert perubah konverter software yang bisa merubah dari Masehi ke Gregorian Dibuatnya di atas Hijriah kalender Gregorian kalender saya lahir 18 Mei Bagaimana supaya tahu tahun Masehinya? Masukkan situ 18 Mei Gregorian kalender enter langsung dapat sekian Ustadz lahir masehinya 18 Mei iya hijriahnya kapan 30 Jumadil awal Jumada al-ula tapi saya dari sudah dari SD saya tahu itu bukan dari kalender Gregorian Bapak saya menulis di buku diarinya Anakku Abdul Somad lahir 18 Mei bertepatan dengan 30 Jumadil Awal. Masih ada catatannya disimpan. Maka bapak-bapak catat anaknya. Kalau lupa kalendernya, maka sekarang software itu ada Gregorian Kalender. Saya mau menjelaskan, jangan sampai kita keliru tersalah. Bukan saya mau menyalah-nyalahkan kalender, enggak. Ini cerita sejarah. Nah, ini saya mesti hati-hati betul nyampaikan sekarang. Pokoknya semua ceramah saya itu didengar orang. Ada mendengar mau mencari pengajian, ada juga mau nengok kapan dia tersilap salah. Ya, asal silap nanti kita bully dia. Mudah-mudahan orang-orang yang mencari kesalahan ini didapat hidayah. Amin orang-orang yang mencari kesalahan ceramah Ustaz Somad ini tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah kalau dia tak berubah juga tiupkan angin puting beliung sekali ratakan dia dengan tanah ya Allah tak boleh tak boleh kita doakan yang tak baik ini diaminkan pula ini ya dah dah jelas sudah sejarah Pertama tadi saya jelaskan sejarah empat sebab kenapa hijrah. Lahir, turun wahyu, mati, hijrah. Yang kedua saya jelaskan perbedaan antara hijrah dengan Julian kalender bermetamorfosa menjadi Gregorian kalender dan puncaknya dari kupu-kupu kepompong menjadi kupu-kupu bermetamorfosa berubah puncaknya menjadi Masehi padahal tidak ada hubung kait dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi nanti jangan latah 1 Januari 2019 Masehi. Tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Yang tepat adalah 1 Januari 2019 Gregorian kalender. Ustaz tak pakai Gregorian, pakai. Apa salahnya? Somad lahir 18 Mei Gregorian kalender. Tahun berapa? Nah, tahun tak usahlah saya sebut. Kan bisa tebak sendiri. Kira-kira 27 lah kan. <laughs> Nah, 18 Mei 1977. Sekarang 2018. Berarti berapa itu? 41 tahun. Insya Allah mati 2040. Kenapa Ustaz bilang 2040? Karena 2040 63 tahun sesuai dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi 63 tahun. Kalau sebelum itu mati, alhamdulillah. Kalau sesudah itu bertambah, alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Umur pendek, alhamdulillah, tak bertambah dosa. Kalau mati saya malam ini, alhamdulillah, besok tak bertambah dosa saya. Kalau tidak besok ke Makassar naik pesawat bertambah dosa. Nengok pramugari. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Ustaz tengok, saya tidak menengok, pak sikit. Takkan awak minta cari mana kursi, mana kursi. Itu tengok kan? Andai mati malam ini, besok tak berdosa. Andai hidup besok pagi, amal bertambah. Tapi dosa kan bertambah. Istighfarlah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jangan tengok lagi. Istighfar lima kali, tengok sepuluh kali. Nah, selesai. Habis itu sekarang kita bahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini berawal hari Kamis. Jadi hari Kamis itu berkumpullah datuk-datuk nenek mama Hulu Balang di sebuah lembaga namanya Darun Nadwa. Kalau di Pekanbaru tadi kami berkumpul juga tadi sore nama lembaganya LAM Lembaga Adat Melayu Riau. Saya alhamdulillah dua-dua saya masuk, lam sama mim. Lam lembaga adat, mim majelis ulama. Nun aja yang belum lagi. Nun, nun tuh bahasa jawabnya, bahasa Jawanya apa? Berkumpullah mereka, nama lembaga itu Darun Nadwah yang mendirikannya namanya Kusoi. Siapa namanya? Kusoi. Kusoi. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi. Kita ulang sekali lagi. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi inilah yang mendirikan lembaga namanya Darun Nadwa. Darun artinya rumah. Nadwa balai pertemuan. Kalau bahasa kampung awak convention hall. Nah, convention hall atau uh, pokoknya yang ada sensionnya itu. Jadi berkumpullah datuk-datuk, nenek mama, ulu balang, panglima semuanya hadir waktu itu. Judul agenda acaranya bagaimana menghabisi Muhammad. Pertama dibujuk Muhammad, mau tak engkau dikasih sawit dua hektar? agak-agaknya lah waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law syamsa fi yamini, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktuh, takkan kutinggalkan dakwah ini. Jadi metode yang pertama adalah dibujuk dan dirah. Mau tak? Mau tak? Mau tak jadi? Tak mau dia. Tahta, harta, wanita. Tahta tak mau. Harta tak mau. Wanita tak mau. Kalau tidak mau dirangkul maka dipukul, dipukul. Metode itu yang sedang dipakai sekarang. Mereka mau tak? Saya pula ditawari jadi menteri, mana saya mau? Wakil presiden aja saya tak mau. Ini dirayu. Yang nawari Ustaz jadi menteri siapa? Tak ada. Ini kan cerita. Cepat betul tuh Panis. Jadi yang pertama dirayu. Nabi Muhammad tak mampan dirayu. Karena surga itu sudah di kelopak mata dia, nampaknya. Nabi itu terbuka mata nampak surga. Awak buka mie ayam aja jauh. Nampak surga. Nah, enak ya ceramah kok di kampung kita sendiri nyantai. Nah, lalu kemudian tak mempan maka ini mesti harus dihabisi. Ditambah lagi paman dia yang dihormati itu meninggal dunia. Namanya Abu Talib. Orang segan mau membunuh dia karena paman dia Abu Talib. Mana orang berani? Sama lah macam saya di Pekanbaru. Mana berani orang musik saya? Itu anak buah Pak Ilyas Susti. Macam-macam nanti kalian tengoklah. Mana orang berani? Ceramah saya di Rokan Hulu. Mana orang berani? Itu geng Pak Ahmad tuh. Begitu Pak Ahmad berhenti jadi bupati, dicoret nama kita. Itu buka pula cerita. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Barulah mereka ini Muhammad harus dihabisi. Akhirnya rapatlah mereka pagi Kamis itu mau menghabisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama pimpinan sidangnya, nama pimpinan sidangnya namanya Abdul Us. Nama pimpinan sidangnya namanya Omar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Kenal Bapak Umar bin Hisham? Kalau saya sebut nama kerennya, oh Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan kasih satu nama. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama di FB Abu Jahal. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Saya dulu tanya, nama Ustadz siapa? Abdul Somad. Loh, kami cari di FB kenapa tak dapat? Di FB Anton. Nah, jadi nama kerennya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal bonga. Abu Jahal Pak Bonga. Namun enggak ada elu. Eh, jadi Abu Jahal tadilah pimpinan sidang, sidang paripurna nih. Sidang paripurna, kok bisa pula lah bongak jadi ketua sidang? Karena yang memilih itu goblok. Maka naik bongak. Jangan tersinggung dengan ceramah saya. Karena beberapa orang yang tersinggung tuh dua tiga hari sudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajalnya udah sampai. Jadi sidanglah. Agenda sidang kita hari ini bagaimana menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat? Angkat tangan satu. Entah dari partai apa waktu itu. Saya angkat tangan dia. Saya komisi sekian. Saya tak sebut nama, itu singgung pula. Apa pendapat kamu? Muhammad ini kita antar ke tempat yang jauh Cari tempat jauh, antar. Kira-kira ke Tenayan Raya. Nampak kan di tempat uh, pembakaran batu-batu. Bagaimana peserta sidang yang lain? Anggota parlemen setuju? Tidak. Saya tak setuju. Kenapa? Jadi mereka di Darun Nadwa itu berdebat juga. Jadi orang kafir musyrik jahiliyah itu di parlemen rakyat itu berdebat. Bukan tidur mereka, enggak. Jadi kalau ada anggota DPR tidur, itu lebih parah dari benar-benar pendek. Berdebat mereka. Karena arti parlemen, parle itu artinya bicara. Parle artinya bicara. Parlemen artinya orang yang dipilih memang untuk bicara. Maka pilihlah orang yang matanya terjaga untuk membicarakan hak-hak kita. Ini kemana arah bicara Ustaz? Pokoknya tangkap aja lah. Ini nampaknya makin banyak persekusi. Apa wah, takut? Apa baik-baik ini persekusi juga? Bagus lepaskannya semua kan? Udah itu tak setuju saya. Kenapa kamu tak setuju? Muhammad ini orangnya karismatik. Kalau sampai kita campakkan dia ke tempat yang jauh itu, tiba-tiba di sana nanti pengikutnya banyak dan dia akan kembali ke Makkah dan kita akan mati dibunuh oleh pengikutnya. Lu pikir juga parlemen ini. Wah, bahaya ini. Jadi kalau gitu tak usah kita kirim dia, tak usah. Bahaya. Oke, okay. ada peserta yang lain? Ada. Jadi otaknya bekerja mereka ini. Tak ada yang off otak. Kerja. Bagaimana menghabisi Muhammad? Pendapat satu tolak. Tak setuju ya? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam. Sallallahu alaihi wasallam masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien. Hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga. Tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi, kata pimpinan sidang kalau gitu kita break dulu. Kita mabuk-mabuk dulu sebentar.